Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit seputar kisah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu sudah kita lewati kemarin pembukaan di awal permulaan bahwasanya beliau meninggal pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan berapa? pada bulan Rabiul Awal. Naam barakallahu fikum tanggal berapa kemarin yang sahih yang masyhur? Naam. Eh? Tanggal berapa? Tanggal 12. Kemudian hari Senin. Tahun berapa Abdurrahman? 10 atau 11? Meninggalnya Rasulullah tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah? Eh? Abdullah 12. 10 atau 11 atau 12? Hah? Apa? 10. Yakin? Yang sahih berapa yang sahih? 10 atau 11? Mana akhbar Asim? Yang masyhur Memang ada silang pendapat 10, 11. Yang mungkin di kitab tafsirah yang lain mungkin pernah dibaca. Pendapat ya? Eh, na'am. Wallah alam, sebagian mereka menyebutkan 10, sebagian menyebutkan 11 karena masih ada silang pendapat ya. Yang jelas yang sudah disepakati di sini Nah, yaitu bulan Rabiul Awal tanggal 12 kemudian hari Senin. Paham ya? Hari Senin. Na'am barakallahu fiik. Usia beliau ketika meninggal berapa tahun? 63 tahun. 63 tahun. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif tabahullah fashtaddat ar-raziyatu bi mautihi sallallahu Kemudian mulai setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu bertambah dahsyatnya musibah dengan sebab apa? Meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adumal Khutbu dan juga semakin apa? besar perkaranya atau keadaannya. Al Khutbu itu al hal. Wa jalal amru dan semakin nampak perkaranya. Wa usibal muslimi muslimun li nabihim dan kemudian banyak dari kalangan, kalangan kaum muslimin nampak kalau fikum eh, di antaranya apa? diuji dengan meninggalnya nabi nabi mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap itu musibah karena selama ini mereka mengambil ilmunya, kemudian juga mengambil sunnahnya, tapi ternyata tiba-tiba meninggal. Sampai-sampai kita lihat, wa angkara Umar Khattab radhiyallahu anhu sampai-sampai Umar Khattab mengingkari, enggak mungkin kalau meninggal. Siapa yang melunakkan hatinya kemarin? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Awal mulanya marah-marah Umar Khattab. Eh, enggak mungkin, masa meninggal. Wa qala innahu lam yamut ya kan? Umar Khattab mengatakan innahu lam yamut. Rasulullah belum mati, belum meninggal. Wa innahu sayaud kama ada Musa bahwa Bahwasanya Nabi Muhammad itu akan kembali sebagaimana kembalinya Musa pada kaumnya. Wa ma Kemudian manusia nah barakallahu fikum dalam keadaan seperti itu apa? Manusia langsung apa? Ber, bergelut, bergejolak. Maksudnya itu nah barakallahu fikum, na'am keadaan sangat genting sekali Siapa yang melunakkan hatinya ini? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berkhutbah kemudian menjelaskan di hadapan manusia bahwasanya apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Masyaallah. Kalimat yang sangat pendek tapi bisa menenangkan hati. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala adalah zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Masya Allah. Nah, kita lihat lagi. Wajah Siddiq al-Mu'ayyad al-Mansur radhiyallahu anhu awalan wa akhiran. Kemudian tiba-tiba datanglah as Siapa as ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abi Quhafah. Naam, Abdullah bin Utsman. Datang as yang beliau adalah eh, enam sahabat yang Allah Taala tolong, kemudian diberikan dukungan awalan wa akhiran, seawal juga sampai akhirnya. Maksudnya bagaimana? Beliau ini benar-benar tabah dan sabar mendengar kabar tersebut, tidak guncang sama sekali. Nah, wa batinan dan secara dohir dan juga secara batin. Fa awada. Kemudian beliau mulailah menegakkan apa? Nah, barakallahu fikum meluruskan kebengkokan. Awada itu bahwa sebutkan qawwamal i'wijaj, yaitu meluruskan kembali yang bengkok. Kabar-kabar yang miring diluruskan. Paham ya? Nah, wa sada'a bil haqqi, kemudian berbicara dengan benar wa khataban nas khutbah di hadapan manusia wa tala alaihim kemudian membacakan perkataan Allah Subhanahu wa taala Na'am barakallahu fikum wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul tidaklah Muhammad itu melainkan hanya utusan nah, sebagaimana sungguh sebelumnya juga diutus para rasul apa imma ta'qutilan qalabtum ala aqabikum Apakah jika dia mati kemudian atau terbunuh, kalian justru berbalik arah, masih murtad gitu? Wa man yanqalib 'ala aqibai dan barang siapa yang murtad, falanya durallaha syai'a. Maka nah keadaan tersebut tidak membahayakan Allah Taala sedikit pun. Wa sayazillahu syakirin. Allah Taala akan balas orang-orang yang bersyukur. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW banyak orang yang guncang waktu itu tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masya Allah, beliau tidak goncang. Buktinya apa? Buktinya apa di antaranya bentuk kegoncangan mereka? Ada yang mereka tidak mau bayar zakat. Paham ya? Setelah Rasul meninggal itu, langsung diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Wallahi, la uqatilanna man faraqa bainas zakat. zakat. Sungguh aku akan memerangi orang-orang yang misahkan Rasulullah dan zakat. Akhirnya diperangi, setelah itu mereka kembali mau apa? Menunaikan zakat, bayangkan. Nah, sampai-sampai karena perjuangan beliau dikenang sampai saat ini. Sampai para ulama mengenangnya dengan ucapan apa? Nasrallahu hadad din bi imamain. Allah telah menolong agama ini dengan sebab dua imam. Imamu Abi Bakrin nam firiddah wa imamu Ahmad fil mihnah. Masya Allah. Imam Abu Bakar ketika masa-masa riddah orang murtad dan Imam Ahmad ketika masa-masa apa? Fitnah bi khalqil Quran. Siapa yang berjuang? Siapa yang membela kebenaran tersebut? Imam Ahmad cambuk, penjara, pingsan, bangkit lagi, cambuk, penjara, Al-Qur'an kalamullah khairu makhluk. Bayangkan luar biasa. Kemudian yang merangi tadi itu ya, segenap para nah barakallahu fikum sahabat yang nah mereka apa tidak mau bayar zakat setelah meninggal Rasulullah diperangi. Akhirnya apa? Mereka kembali bayar zakat. Masya Allah. Kita lihat lagi. Fakahannya nasa lam yasma'uha qabla dalik setelah dibacakan ayat tersebut seakan-akan manusia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bayangkan ini. Karena mereka sudah apa? Sudah termakan yang namanya kesedihan. terlalu sedih loh. Masa sih Rasulullah SAW meninggal? Nah, fana min ahadin illa yatluha. Kemudian tidak ada seorang pun kecuali yang membaca ayat tersebut. Summa syara'u fi dihati Rasulullah SAW alaihi fi qamisihi. Kemudian mereka mulailah, eh? menyelenggarakan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mandikannya di pakaian atau baju beliau. Wa kana di tawalla dalik amuhu al-Abbas. Waktu itu yang nabar barakallahu fikum memimpin atau yang bertugas untuk melakukan hal tersebut adalah apa? Al-Abbas. Wa penuh kusam dan anaknya itu kusam. Wa Ali bin Abi Talib dan juga Ali bin Abi Talib. Wa Usam bin Zaid dan Usam bin Zaid. Wa Syukran maulayah. Ha? Naam barakallahu fikum. Dan juga syukran-syukran eh, syukran sama Ustaz Zaid maulanya mantan budaknya maksudnya. Nah, yasubani alma mereka berdua menuangkan air. Paham ya? Wa sa'ada fi dzalika Aus bin Khawni Al-Ansari Al-Badri. Kemudian yang menolong membantu Aus bin Khawni Al-Ansari Al-Badri. Radhiya anhum ajma'in. Wa kaffanuhu fi salati aswabi qutunin Sahuliyatin bid. Artinya mereka mengkafani beliau SAW dengan tiga lapis. Paham ya? Tiga lapis pakaian nambah terbuat dari kain kapas. Itu yang paling bagus halus. Paham ya? sahuniyah sebutan bawah itu nisbatun ila sahul qaryatun Yaman Nisbah kepada suatu kampung di Yaman. Nah, jadi intinya apa? Kain kafan dari Yaman. Warnanya putih. Apakah harus putih? Tidak harus. Tapi kalau memungkinkan putih itulah yang afdal. Nah, Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak ada di situ pakaian lagi, tidak pula apa? surban. Maksudnya apa? Kain kafan saja. Nah, barakallahu fikum seperti itu. sallu alaihi afdhadan wahidan wahidan. Kemudian mereka menyolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri-sendiri, satu demi satu karena keagungan beliau. Biasanya sholat kan barengan gitu ya. Tapi beliau sendiri-sendiri maksudnya itu satu selesai berikutnya lah, berikutnya lagi. Paham ya? Li hadis ja'a li hadisin ja'a fi dzalik. Dikarenakan suatu hadis yang datang mengenai hal tersebut, rawahul Bazzar wallahu a'lam bishihhatih annahu sallallahu alaihi wasallam amarahum bidzalik. Datang dalam riwayat Al-Bazzar wal alam tentang kesahihannya kata beliau, nah barakallahu fikum bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Satu-satu. Wa qala Syafi'i innama sallu alaihi marratan ba'da marrah afdadan li'idami nam qadrihi wa li tanafusihim an ya'ummahum alaihi adun. Ini. Hanya saja mereka menyolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nam barakallahu fikum satu demi satu, maksud satu demi satu itu nam tidak langsung semuanya. Satu jamaah, kemudian berikutnya selesai, berikutnya lagi, berikutnya lagi karena apa? Karena begitu agungnya kedudukan beliau dan berlomba-lombanya mereka nam fikum untuk apa? Nam untuk menjadi imam, mengimami dalam kondisi menyolati Rasulullah SAW jadi imamnya. Maksudnya mereka berlomba-lomba jadi imam untuk menyolati Rasulullah SAW. Paham ya? Nah fikum seperti itu berlomba-lomba mereka. Wa dufina SAW alaihi wasallam dan hari Selasa beliau nam dimakamkan. Wakilah yaumul arbi'a saharan ada juga mengatakan hari Rabu waktu sahur fil maudhi' alladhi tuwfiya fi di tempat yang apa yang beliau meninggal nah min min hujrati Aisyah itu di apa di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha ada yang mengatakan di kamarnya yang sekarang sudah masuk dalam apa dimasukkan dalam Masjid Nabawi kan li hadits rawahu Tirmidzi an nabi bakr radhiyallahu anhu dari hadisnya apa enam dikarenakan apa barakallahu fikum dikarenakan hadis yang riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Bakar radhiyallahu anhu Rawat Tirmidzi hadis tersebut sebutkan dalam Sunan Tirmidzi mengenai apa mengenai nah meninggalnya Rasulullah SAW karena waktu itu sudah kita lewati kemarin ya awal mulanya beliau sempat keliling-keliling ya mengelilingi istri-istri beliau kemudian beliau merasa berat akhirnya beliau minta izin kepada istri-istri beliau untuk apa agar sakitnya dirawat di rumahnya siapa Aisyah Muminin di awal-awal kemarin kan nah, akhirnya meninggalnya di rumah Aisyah tersebut. Naam. Wa hadha huwal mutawatir tawaturan darurian Ini hadisnya sudah mutawatir. Nah, barakallahu fiikum banyak yang meriwayatkannya. Sudah di, sudah ma'ruf dikenal dengan secara darurat, ma'luman min ad-dafni alladhi huwal yaum. Sudah diketahui, nah barakallahu fikum makam yang kuburannya nah pada hari ini sampai hari sekarang ini. Dakhila Masjid Madinah masuk di nah barakallahu fikum area Masjid Madinah Masjid Nabawi maksudnya. Wa illa dulu terpisah. Tapi setelah setelah apa? Barakallahu fikum ada perluasan zaman khalifah siapa itu? Nah, barakallahu fikum ada zaman khalifah nam yang memperluas. Akhirnya apa dimasukkanlah nah barakallahu fikum kuburan Rasulullah SAW nam yang semula di rumah Aisyah masuk dalam area Masjid Nabawi. Itu pun apa? Dipagarin-pagarin ketat. Karena biasanya jemaah haji itu ada orang-orang yang nampenginnya apa? Ber E, ngelus-ngelus kuburannya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, seperti itu. Dijaga oleh tentara atau polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, barakallahu fikum itu yang dikisahkan ikhwah yang kerja di sana. nasallaha assalamu alaikum afiyah. Sudah kita selesaikan ada pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin.